Ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama dan tak lupa yang kita hormati undangan dari keluarga besar Bani Mutoho yang bisa tahu sekalipun dari tempat yang jauh dari Surabaya, dari Malang Kota dan lain sebagainya serta yang mulia tamu kita dari luar pulau yaitu Bapak Agung Budi Pratomo yang datang dari Pulau Bangka Belitung serta para guru dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar tempat pelaksanaan haul Bali Wonosobo yaitu di Kadipaten ibu-ibu yang juga dirahmati oleh Allah serta para santri yang dicintai oleh Allah mudah-mudahan berlomba amin sebelumnya saya menyampaikan bahwa tahun ini tidak diadakan ceramah sebagaimana tahun-tahun terdahulu pertama karena tahun yang dahulu ini kita serahkan kepada Akhila Habib Zain bin Abdullah Ma'bud untuk menyampaikan sebagai salah satu santri tapi sudah Alhamdulillah bisa menyampaikan dakwah di mana mana hanya saja hari ini Akhila Zain bin Abdullah Ma'bud ini sedang dakwah di negeri India di Bangke, di Singapura, dan juga di Malaysia. Saya minta izin dan kirim salam kepada jamaah semua, sebagaimana rutinan. Jadi saya bilang kepada Pak RW, Pak RW, kalau bisa jangan lengser mo'o oh, gitu. Biarlah presidennya silih berganti, kalau bisa jangan jangan lengser biar pelaksanaan haul dan ini bisa Lestari bisa seterusnya mudah-mudahan sekalipun beliau nanti uh, sudah meletakkan jabatannya tapi kata orang Madura karena ternyata Bani Murtado ini juga atasnya ada Madura biasanya begini orang Madura kalau ada pergantian pejabat dikatakan ya siapa RW mu ya kita bilang saja Pak Trisno Lalu ada penggantinya misalnya penggantinya nama Pak Agus misalnya itu kan penggantinya. Jadi PRU-nya tetap Pak Sutrisno sehingga pelaksanaan Hall Holban Allah bisa langgeng mudah-mudahan demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu pada kesempatan yang ini memang dirangkai dengan pembacaan Karomatul Aulia. Alhamdulillah tadi Akhina Al Ustaz Ahmad Anas Basori menerangkan tentang beberapa para aulia yang dimakamkan di pemakaman atau kuburan uh, kadipaten yang namanya haul keluarga besar pesantren itu ya nggak ada lagi dibicarakan kecuali adalah kecintaan kita kepada para ulama ya. demikian tapi mungkin kalau yang bikin acara itu Pak Agung barangkali makanya bicarakan dibicarakan bisa saja dengan urusan Kapolri itu siapa, wakilnya siapa, gitu, Pak ya, jabatannya apa. Kadang-kadang kita juga masyarakat pesantren dengan istilah-istilah kepolisian juga aneh. Apa itu kompol? Saya nggak ngerti kompol itu apa. Soalnya dulu masih kecil saya bisanya ngompol, ya. kapol. Tapi karena kita di pesantren, ya bisanya berbicara tentang para aulia, para ulama. Karena itu saya bawakan buku namanya Jami Karomatil Aulia karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, beliau ini mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Karomatul Aulia, keramatnya para wali. Karena kita dan keluarga kita, nenek moyang kita ini bisa dikatakan pengikut para wali songo yang akidahnya Sunni, Syafi'i, Ash'ari, Maturidi tadi itu disampaikan oleh Bapak Agung ya, Pak Polisi aja bicara tentang masalah akidah. Gimana dengan kita? Ya, kita minta lebih dari Pak Polisi bukan sekedar akidah, tapi tentang karomatul aulia. Ini sudah menukik pada asli keyakinan kita bahwa kita yakin dengan keberadaan para wali. Itu demikian. Baiklah, buku Karimatul Aulia dua jilid tebal dan riwayatnya banyak. Tapi hari ini saya nukilkan tentang seorang imam besar min ahli baitin Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu. Salah satu cicit dari Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ja'far as ini diberi karunia oleh Allah SWT ilmu yang sangat luas. Beliau ahli hadis, juga ahli syariat dan ahli fikih. Di samping karomat beliau yang sangat luar biasa. Seorang imam yang dijadikan salah satu imam ahli sunnah wal jamaah dalam kita dalam urusan tasawuf yaitu al imam Junaid al Baghdadi radhiyallahu taala anhu ini dianggap Imam Junaid al-Baghdadi adalah wali yang lengkap. Wali yang lengkap, syariatnya di, bisa dipertanggungjawabkan dan tasawufnya serta keramatnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Lah di atas beliau ada yang lebih dekat dengan Nabi yaitu Sayyidina Ja'far As-Sadiq salah satu cicit dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau ahli istihad maka mempunyai murid-murid yang jadi mustahid antara lain yaitu Imam Abu Hanifah pencetus mazhab Hanafi dan Imam Malik bin Anas pencetus mazhab apa? Maliki ini termasuk murid dari Imam Ja'far As Sadiq radhiyallahu taala Dan beliau di samping itu tentunya ahli uh, tirakat ya. Jadi kalau kita bicara tentang kewalian itu bukan berarti maaf maaf, bukan berarti orang yang bersyariat melakukan VK ahli VK lantas tidak bisa jadi wali. Ini salah kaprah. Kadang-kadang orang membedakan ada ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, ya. Sebenarnya mengatakan orang sudah berhakikat dan bermakrifat sudah tidak perlu lagi untuk bersyariat. Orang yang sudah menjadi wali tidak perlu lagi sholat. Ini salah. Salah kaprah dalam pemahaman masyarakat awam. Karena ternyata ulama-ulama terdahulu yang diangkat jadi wali-wali Allah semuanya itu bersyariat. Bahkan Nabi kita sebagai rajanya para wali. Nabi Muhammad itu masih sholat lima waktu, zakat, ya, kemudian juga melaksanakan ibadah haji bersyariat. Siapa yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Sama sekali tidak ada. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk dari uh, karomatnya Imam Ja'far as sadiq radhiyallahu taala anhu karena radhiyallahu taala anhu idza ila syai'in qala ya rabbah ana muhtajun ila kadza fama sayatimmu uhu illa wa dzalika syai' bi jambihi mawdu'an qalahu sya'rani menurut Imam Rani dari salah satu keramatnya Imam Ja'far as itu kalau perlu sesuatu, butuh sesuatu, apa saja, mau makanan, mau barang, mungkin kalau sekarang ini mau mobil, mau mau rumah, itu beliau hanya mengatakan, Ya Rabbah, ana muhtajun ila kaza, wahai Tuhan, aku perlu mercy, wahai Tuhan, aku perlu Innova, wahai Tuhan, aku perlu rumah, perlu villa, perlu makanan yang enak dan lain sebagainya. Cuman itu doanya. Maka biasanya menurut Imam Syaroni belum selesai doanya Imam Ja'far As-Sadiq maka barang-barang diminta kepada Allah itu sudah ada di sebelahnya. Luar biasa. Ini karomahnya sewa Imam Ja'far As-Sadiq. Maka beliau adalah ahli syariat. Beliau seorang imam yang ilmunya jadi rujukan ulama-ulama ahli madhab luar biasa. Termasuk juga waminha di antara dari keramat beliau nih ya. Annahu lamma balaghu qaulul al-Hakam bin Abbas al-Kalbi fi amhi Zain Salibna lakum Zaidan ala jid'i nakhlatin walam naro mahdiyan alal jad'i yusladu yang artinya kurang lebih ringkasnya ini yang namanya Al-Hakam bin Abbas ini dulunya dari Bani Umayyah nah, dari kalangan Bani Umayyah yang bersetru politik dengan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Abbasiyah ya bersetru politik gitu ya ini kalau usaha politis banyak Pak Agung lebih jelas ini ya. Saya cuma menukil saja. Karena bersutur politik kemudian dari kalangan Bani Umayyah ini yang namanya Al-Hakam Al-Galbi menangkap pamannya Imam Ja'far As-Sadiq yang namanya Imam Zaid ditangkap kemudian disalib dibunuh dan jasadnya ini ditempelkan diikat di pohon nakhlah korma kemudian eh, apa namanya yang menangkap ini pemerintah yang menangkap ini yang berkuasa dari Bani Umayyah mengatakan coba nggak ada orang yang bijak nggak ada orang yang luar biasa ilmunya kecuali sudah ditangkap dan tidak berdaya sudah disalib di pohon kurma yaitu Imam Zaid radhiyallahu taala yang mengatakan adalah Al-Hakam bin Abbas Al-Kalbi. Eh, julukan lakop Al-Kalbi itu memang biasanya digunakan oleh eh, orang-orang zaman dahulu kala. Jadi orang dahulu kala ini di zaman orang-orang Arab itu menggunakan nama-nama yang keren untuk anak-anaknya. Ada Dehya Al-Kalbi, namanya Dehya, lakopnya Al-Kalbi, seperti anjing gitu ya. Kalau orang Indonesia dikatakan anjing marah ya. Tapi maksudnya anjing di sini bukan seperti yang kita ngatakan, eh anjing lu bukan. Tapi sifat anjing itu orangnya setia, maaf, hewannya setia kepada tuannya. Jadi kalau punya anak diberi nama Al-Kalbi biar setia kepada uh, sukunya. Samping itu keistimewaan anjing itu tidak pernah takut. Anjing itu yang penting menggonggong. Mau lawannya kecil besar tetap menggonggong. Ada anjing kemudian ada kura-kura lewat di, di depannya kan lemah kura-kura anjing pasti menggonggong ada gajah yang besar tinggal nginjek ke itu si anjing tapi anjing tetap menggonggong nah ini keberanian si anjing karena itu dijulukilah anaknya orang-orang zaman dahulu kala itu dengan al-kalbi semacam demikian sepertilah al-asad juga ada kalau di Indonesia itu menjadi lakopnya klub-klub bola ada Simo Edan ya dan segala macam. Tapi dulu adalah nama-nama orang itu lakop jadi orang-orang tersebut. Baik, karena di sini adalah julukan Al-Kalbi, ya. Maka tatkala Imam Ja'far as mendengarkan kalau pamandanya itu dipegang atau ditangkap oleh pihak pemerintah yaitu orang-orangnya Al-Hakam bin Abbas Al-Kalbi maka marahlah eh, Imam Ja'far As-Sadiq. Tapi marahnya itu berdoa kepada Allah. Bukan marah, demo atau melempar-lempar tidak, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Imam Ja'far As-Sadiq, "Allahumma salit alaihi kalban min kilabika." Ya Allah, salit alaihi kirimlah alias tekanlah si Al-Hakam bin Abbas Al-Kalbi itu kalban seekor anjing mengkilabika dari anjing-anjing ciptaanmu ya Allah agar membalas atas perilakunya dia menghukum paman Zaid barangkali semacam itu. Maka tatkala doa itu diutarakan oleh Imam Zaid, eh, Imam Ja'far as sadiq dikatakan sahul asad lantas ada macan tiba-tiba hadir di dekatnya Al-Hakam bin Abbas Al-Kalbi langsung menerkam jadi macannya itu menerkam dari Al-Hakam bin Abbas Al-Kalbi yang telah menghukum Imam Zaid Mamanda dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala Jadi luar biasa dia. Nabi, ya, cicit Nabi yang mempunyai keilmuan luas tapi juga doanya itu selalu diterima oleh Allah karena kedekatan hati kepada Allah minta apa saja seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu kita khususnya para santri di samping kita alhamdulillah belajar di pondok pesantren ya kita belajar ilmu tauhid kita belajar ilmu fikih tapi juga kita belajar ilmu akhlak Nah akhlak kita ini kepada masyarakat juga perlu dibina. Akhlak kita khususnya kepada Allah juga perlu dibina agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT itu banyak macamnya. Aktif di dalam kegiatan keislaman itu juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak aktivis-aktivis muslim di zaman dahulu kala yang diangkat menjadi para wali kekasih Allah. Ada juga orang-orang yang tekun mempelajari agama, istiqomah, mulai dari awal mengerti kehidupan sampai wafat itu aktif mempelajari ilmu agama, maka diangkat oleh Allah sebagai wali-wali kekasih Allah. Tapi ada juga orang yang memang ini ahli tirakat. Sebagaimana tahun-tahun terdahulu saya ciptakan salah satu dari keramat atau kebiasaan nenek moyang dari Bani Murtawo ada yang memang aktifnya itu zikir pada Allah tapi tidak meninggalkan syariat zikir dengan dirangkai syariat itu juga bisa menjadikan uh, penyebab diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh orang ahli zikir ahli zikir tapi melaksan, melaksanakan syariat maka dijadikan seorang wali yang sangat tinggi makomnya bahkan beliau adalah seorang perempuan yaitu sehingga Robi'ah ada Adawiyah yang dalam riwayat hidupnya beliau ini kalau sudah sholat sunnah itu biasanya sampai seribu rokaat kalau belum seribu rokaat tuntas tidak berhenti sehingga apa, Sayyidah Robi Adawiyah ini sudah tidak punya keinginan apa-apa kecuali kalau sudah datang ingin sholat sholat kan syariat itu ya sholat sunnah maka yang lain-lain ditinggalkan. Suatu saat ada seorang imam banyak yang melamar beliau antara lain Al Imam Hasan Al Basri radhiyallahu taala dalam riwayatnya ingin melamar dari sehingga Robi Al Adawiyah. Ceritanya panjang, saya ringkas karena suka siang. Kemudian terjadilah dialog ringkasnya kata Imam Hasan Al Basri seorang ulama dan waliun dan aulia barangkali melamar wahai sida Ah, Robiah Ladawiyah, maukah engkau aku jadikan istriku? Barangkali demikian. Kemudian dijawablah ringkas dengan bahasa saya ini, bahasa saya. Beliau mengatakan, wahai Imam Hasan Al Basri, aku sih mau saja jadi istrimu, tapi dengan syarat engkau tidak boleh cemburuan. Karena aku punya kekasih yang lebih hakiki hakikat kekasih itu aku sudah punya. Jadi kalau engkau mau jadi suamiku, sekali lagi jangan suka cemburu. Ya. Mudah tanya, siapa kekasihmu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau aku ini sudah sholat seribu rakaat, maaf gak bisa masak sih. Jadi kalau kamu jadi suamiku mau makan, ya makan saja sendiri. Soalnya aku sedang bahwa sholat sunnah menghadap kepada kekasih hatiku yang sangat benar-benar hakikatnya. Akhirnya tidak terjadilah pernikahan tersebut karena Sayyidah Robin Adawiyah lebih memilih mencintai Allah dengan penuh hati sepenuh hatinya tapi beliau tetap melaksanakan syariat antara lain aktif di dalam melaksanakan sholat sunnah sampai seribu rokaat bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik para santri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan seduplek dari kisah dari Sayyidina Ja'far as sadiq dengan kembangan para aulia yang lainnya serta tadi yang disebutkan oleh uh, ah, Akhina Abdullah Murtala dan juga Akhina uh, ah, Ustaz Anas Basori mendapatkan uh, kita semuanya mendapatkan atau kecipratan barokah para wali dan cinta kepada para wali itu adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.